الحمد لله الكريم الحكيم أحمد سبحانه له الكبرياء في السماوات والأرض وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم الرسل وخير بشير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله جعلني الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين ويا عباد الله واعلموا أن من المحامد التي يرعى الإسلام ويريده المجتمع الإسلامي الصالح الذي يتعارف أفراده على خص الخير ومن بينها التواضع لله في عرضه بغير يظهر عثره في التحدث بنعمه وعدم التعالي على خلقه ولين الجانب وحفظ الجناح لعباده وبذلك يعدم العجر ويحمد الذكر وبذلك تطامن به في النفوس واستدامة للألفة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تواضع درجة رفع الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين وقال أيضا أوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Man tawadu alillahi rafa'allahu fawa fi nafsi saghirun wa fi a'yunin nasi 'azim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan Ramadan yang lalu, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sana kullaha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, Niscaya mereka berangan-angan sekiranya satu tahun seluruhnya sanggup menjadi Ramadan. Hadis ini menunjukkan betapa besar nilai-nilai Ramadan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah kita-kita juga ini. Ramadan bulan penuh barakah, awalnya rahmah, tengahnya maghfirah, akhirnya pembebasan dari neraka. Wa fihi lailatun khairun min alfi dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu malam qadar barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas karena Allah untuk mencapai pahala maka akan diampuni dosa-dosa masa lalunya namun kini Ramadan telah selesai Ramadan telah meninggalkan kita wada'an ya Ramadan selamat jalan wahai Ramadan Ramadan tinggal kenangan dengan indah buat kita beribadah takarruf, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang tersisa puasa qiyamul lail baca Al-Qur'an amal saleh kebaikan dengan segala bentuknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara utuh Jalan Allah wa iyyakum minal aidin wasu'atai wal maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita kita ini semuanya dari orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali suci setelah dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suci bagaikan anak lahir dari rahim ibunya, bersih tanpa dosa. Wa minal faizin dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat kemenangan menang dalam memerangi hawa nafsu, mengalahkan kemungkaran-kemungkaran wal makbulin dari korongan orang-orang yang terkabulkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa atau siam Ramadan sendiri tujuan yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agar dengan puasa selalu bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa dalam hal ini Allah menaruh harapan kepada kita agar menjadi lebih bertakwa dengan ungkapan la'alla artinya hasbut taraji sesuatu yang bisa mungkin terjadi, bisa juga tidak terjadi. Ini semuanya tergantung kepada individu kita masing-masing dengan iman yang kita miliki. Cerkan sifat watak orang mutaki yang sebagaimana dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hasil dari puasa Ramadan, merupakan penataran kepada kita, peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain sifat-sifat orang mutaki yang kita harus kita miliki. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 yang pertama, orang mutaki itu adalah memiliki sifat dermawan, suka menolong orang lain baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, orang mutaki itu mampu mengendalikan emosinya. Yang ketiga, orang mutaki itu suka memaafkan orang lain yang keempat orang mutaki itu suka berbuat kebajikan. Orang mutaki itu cepat ingat kepada Allah tatkala terjerumus dalam perbuatan faksa wal mungkar dan perbuatan kedoliman. Yang keenam, orang mutaki itu lesannya selalu basah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mutaki itu sadar akan perbuatannya dan waspada apa yang dikerjakan ke depan selalu mengedepankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengevaluasi diri sejauh mana hasil daripada penataran peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama satu bulan Ramadan yang berlalu. Orang yang sukses, yang berhasil yang akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang berhasil adalah puasa yang membuahkan, menghasilkan sifat-sifat itu tadi, yaitu sifat-sifat ahli surga dan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Di dalam ayat lain disebutkan wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardwa samawati wal uiddat lil muttaqin bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu dipersiapkan, diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Sungguh mulia Allah kepada kita menciptakan surga hanya untuk kita-kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penataran Ramadan berarti Allah menciptakan kondisi kita untuk menjadi kondisi orang-orang ahli surga. Kalau ingin jadi orang mulia, orang terhormat, terhormat di hadapan sesama, dan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haruslah dibekali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kita semata-mata adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jangan lepas dari itu semuanya. Hidup kita bukan untuk kepentingan pribadi, emosi, ambisi kita, tetapi kita semuanya harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. mendukil dari fatwa dari seorang sahabi al-jalil Jabir bin Abdullah annahu qala Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharim wa ta adal jar wal yakun alayka wiqaru yaumi saumika yauma fitrika sawa dalikum ya ibadallah masalul lisyami zaki alladhi yartafi'un nufus ila darajatil muqarrabin Apabila kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, pandanganmu, serta lesanmu juga berpuasa. Tercegah dari perbuatan bohong dan dusta dan dari yang haram. Tinggalkan perbuatan yang sekiranya membuat cerita tetangga dan hendaknya kehormatan hari-hari puasamu dan hari-hari tidak puasamu menjadi sama yang sedemikian itu wahai para hamba-hamba Allah adalah merupakan contoh tauladan bagi puasa yang suci yaitu yang dengan terangkatnya jiwa mencapai tingkatan derajat mukarrabin derajatnya para malaikat di bulan Ramadan kemarin kita tidak bohong kita tidak berbuat dusta kita tidak mengerasani dan kita tidak menghiasi kehidupan dengan penuh syahwat tidak pula beradu domba tidak pula membuat janji-janji palsu takut pahala puasa batal. Dengan kata lain, tinggalkan kita tinggalkan kemaksiatan dan dolalah. Langkah kita sekarang ila taatir rahman wa ila hidayatil lail ahadis samadi. Itulah kiranya yang dimaksudkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah agar kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, Perlu kita ketahui bahwa hal-hal yang terpuji yang selalu dipelihara oleh Islam dan yang dikendaki oleh komunitas masyarakat muslim yang saleh, masyarakat muslim yang baik, masyarakat muslim yang ideal, yaitu di mana para individu-individunya saling bantu membantu, saling tolong menolong untuk memperoleh kebaikan antara lain adanya sifat tawadu artinya sifat rendah diri yaitu saling hormat menghormati hidup di muka bumi Allah ini di mana nampak dari pengaruhnya adalah selalu tahadus bin nikmah bicara yang baik tidak saling unggul-unggulan sopan santun menjaga kehormatan sedemikian itu pahalanya sangat besar dan menjadi suatu yang patut untuk dikenang sepanjang masa dan dengan demikian juga akan menjadikan ketenangan dalam jiwa dan menumbuhkan tenggang rasa kasih sayang sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa berendah diri sederajat Allah akan mengangkatnya sederajat sampai ia jadikan diangkat di tingkat teratas dari para a'la alihin Beliau berkata juga, Allah telah memberi wahyu kepadaku. Hendaknya lah kalian saling berendah diri. Sehingga tidak ada seorang pun sombong terhadap yang lain. Dan tidak ada seorang pun yang berlaku zalim kepada yang lain. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Wahai orang-orang, berendah dirilah kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berendah diri karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Dalam hal itu, pada dirinya sendiri adalah kecil, namun di mata orang lain atau orang banyak, mereka adalah termasuk yang agung. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan bahan renungan, menjadi bahan diskusi yang membuahkan sesuatu yang diridhoi oleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masa-masa yang akan datang kita mengharapkan masa datang lebih baik daripada yang telah berlalu dan Allah selalu meridhoi di dalam kehidupan kita memberi berkah dan memberi rahmat yang sebanyak-banyaknya dan kita menutup hayat kita dengan husnul khatimah إن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقول يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وساروا إلى ما قلتم من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على الحمد لله غافر الذنوب سريع الحساب شديد العقاب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الرحيم الغفور لمن تاب من عباده وعنى واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وافضل وافضل المرسلين من غير شك ولا ارتياح اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فعباد الله اتقوا الله في السر والعلن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد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 واشكروا على آلائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون